Pembahasan kita masih tentang an-nazar. Dan pembagian pembagian nazar bahwasanya nadar yang dihukumi sebagai nadar itu ada lima macam. Yang pertama Nazar al-mutlak Seperti dia mengatakan Seorang mengatakan Lillahi alaiya nadrun Ya lillahi alayya nadrun aku bernadar misalnya aku bernadar tapi nggak nyebutin bernadarnya apa ya mau nadar puasa penadar eh, apa namanya eh, memberi makan orang miskin atau nadar Eh, apa nggak tahu umroh atau lain nggak disebutkan cuman gitu saja aku mau bernazar karena Allah ya bisa jadi mungkin ketika dia mengucapkan itu yang tadinya yakin akhirnya ragu kemudian dia stop di situ nah yang seperti ini disebut an-nadar al-mutlak ya yeah karena dia tidak menentukan jenis ibadah apa yang akan dia lakukan dengan nadarnya tersebut. Nah, kalau dia bernadar seperti ini maka nadarnya ya dianggap yang akid istilahnya, yaitu terjadi. Ya, sah sudah sebagai nadar artinya ya itu dihitung sebagai nadar lo terus bagaimana ya karena tidak ada takyinnya maka dia harus membayar kafarah kafaratul yamin Dan kafaratul yamin sebagaimana yang kita sebutkan adalah Itaamu asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan budak ya disebut atau dengan istilah atau karena mukhayyar di sini pilih salah satu. Ya, bukan urutan. Kalau tidak mampu baru ini, kalau tidak mampu baru ini bukan, tapi mukhayyar. Pilih salah satu. Ya. Kalau salah satu dari tiga ini dia tidak mampu juga, ya dia tidak mampu memberi sepuluh 10 eh, apa memberi makan 10 orang miskin atau memberi memberi pakaian 10 orang miskin atau dia tidak mampu membebaskan budak baru ya ke yang berikutnya fa ilam yajid fasyamu salasati ayamin ya. dia berpuasa tiga hari di sini Syaikhul Musaimin menyebutkan mutatabiah ya harus berturut-turut Ya, tapi Allah Ta'ala alam harus dilihat lagi nanti. Harus ditakkit lagi. Taib. Itu nazar mutlak. Yang kedua nazar al-lijad wal ghadab. Ya, disebut al-lijad wal ghadab. Hada nazar min babi idhafatu ila sababihi yakni an nazar alladhi sababuhu al-lijaj ay al-khusumah aw al-munaza'ah aw ma yushbihu dhalik. Ya. Nazar yang disebabkan oleh al lijaj Lijaj ini maknanya adalah al-khusumah atau al-munaza'ah, ada perselisihan, permusuhan. Ya, lagi e, berselisih fulan dengan alan misalnya. Ya. Nah, ini ada ada beberapa contoh tapi kita kemarin sebut contoh, salah satu contoh. Dan bahwasanya nazar al lijat atau al-ghadab ini yang diinginkan bukan nazarnya tapi untuk mentakkid sesuatu. Ya, untuk mentakkid sesuatu. Ya, Apakah orang supaya melakukan atau supaya orang tidak melakukannya? Ya, bisa jadi. Misalnya, ya kita contohkan eh, seorang bapak yang menegur anaknya, misalnya anaknya sering keluar malam pulang nggak jelas, ya maka supaya dia tekankan kepada anaknya dia berkata, ya, ya, Bapak bernazar kalau kamu ya, masih terus seperti ini, masih terus keluar malam, Bapak puasa setahun. Ya. Maksudnya apa? Supaya anaknya jangan keluar malam lagi. Ya, bukan maksudnya dia ingin puasa satu tahun penuh, bukan. Tapi ini sebagai takkit saja. Ya, diantaranya contohnya seperti tadi. Baik, Bagaimana Misalnya kalau ternyata anaknya tetap ya, melakukan perbuatannya, tetap besoknya keluar malam dan pulang larut lagi misalnya. Apakah wajib bagi bapaknya untuk memenuhi nazarnya? Ya. Maka disebutkan di sini fayukhayyar baina fi'lih. Ya wa kafarati yaminin. Diberi pilihan, dia boleh memilih antara dia melakukan nazarnya tersebut atau dia menebusnya dengan kafarah kafaratul yamin. Eh. Ini yang kedua. Nadar yang ketiga adalah nazrul mubah Nadrul mubah kalabsi kalabsi saubihi waruku bidabatihi Ya. Seperti nadar untuk memakai pakaiannya atau mengendarai kendaraannya. Ya, hukum asalnya mubah. Ya, dia bernadar untuk ya tadi misalnya eh, kalau anaknya lulus, ya dia mau ya, naik mobilnya keliling Jakarta misalnya. Ya, kan ini sesuatu yang mubah saja, bukan asalnya ketaatan. Nah, yang seperti ini Yuhayyar juga Ya, apakah dia memenuhi nadarnya atau menebus dengan kafaratul yamin? Ya, menebus dengan kafaratul yamin. Ya. Ini jenis yang ketiga. Ya. Dia bernadar untuk melakukan sesuatu yang asalnya mubah. Ya, bukan suatu ketaatan yang hukumnya bukan wajib. Ya. Maka dia seperti yang kedua kasani yaitu seperti yang kedua nazar alijar atau gobab tadi dia boleh untuk memenuhi nazarnya atau menebusnya dengan kafaratul yamin Yang keempat dari macam-macam nazar adalah nadrul maksiyah. Bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti minum khamr ya, atau yang lainnya. Dari perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. fala yajuzu al wafa'u bihi wa yukaffar. Ya. Ini kalam sahib Zadul Mustaqni. Maka tidak boleh untuk dipenuhi atau ditunaikan nazarnya tersebut dan harus ditebus. Ditebus dengan apa? Kafaratul yamin tadi. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man nazara an Allah, fala ya'sih Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka janganlah dia ber, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Nasa'i fil Iman wa Abu Dawud wa Tirmizi. Ya wasahal albani fil irwa man nadara an ya'si Allah fala ya'si ya barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Begitu juga hadis La nadara fi maksiatillahi wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Ya, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari An Abi Sa'id Al-Khudri Imam Bukhari dan Imam Muslim Ya Man nadara Baik, la nazara fi la nadra fi maksiatillahi wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Tidak ada nazar pada perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kafarahnya tebusannya adalah kafaratu yamin, tebusan seorang yang melanggar sumpah. Ya, apa? Yaitu tadi yang kita sebutkan. It'amu asharatin masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah. Fa ilam yajid fasiyamu salasati ayam mutatabi'ah. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan budak atau atau bukan atau kalau tidak dapat salah satu dari tiga ini maka dia berpuasa tiga hari berturut-turut. Nah, ini dari kalamnya saya Utsaimin. Al-Khamis yang kelima. Nadru at-tabarrur. Nadru at-tabarrur. Mutlaqan au muallaka. Nadru tabarrur at-tabarrur maksudnya adalah fi'lul bir. Melakukan kebaikan. Ya, atau dalam istilah kita, dalam pelajaran kita ini adalah nadru ta'ah. Bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muallaqan mutlaqan au muallaqa. Nah, nadur tabarrur ini atau nadur taat ini terbagi menjadi dua lagi. Ada yang muallak, ada yang mutlak. Ya, ada yang menamakan al-mutlak ini dengan munaz, munajjaz. Nah, ini sebutkan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam syarah beliau lil usul salasa. Ya. Terbagi menjadi dua, munajjaz dan muallak. Nah, munajjaz ini yang mutlak tadi. Ya. Bagaimana nazar yang mutlak? yang taat tapi mutlak atau munajjas ini mislu qawlihi lillahi alayya nadrun an usalliya rak'ataini seperti perkataan seorang lillahi alayya nadrun aku bernajar karena Allah untuk salat dua rakaat kenapa dia bernajar gitu eh itu enggak ada sebabnya nggak ada takliknya, nggak ada kenapa sebabnya itu tidak disebutkan. Yang penting dia pengen bernazar aja. Ya. Bukan karena anaknya dia pengen anaknya sembuh, bukan karena pengen lulus ujian, bukan karena nggak dia cuma sekedar pengen bernazar saja. Ini namanya nazar al-munajjaz atau al mutlak, Ya, dari pembagian nazar taat tadi. Ya. Kalau yang mu'allak bagaimana? Mu'allak ya ini ada sebab. Ya, kalau dia misalnya mengatakan ya Aku bernadar. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan anakku, maka aku bernadar ya kepada Allah untuk salat dua rakaat atau berpuasa tiga hari berturut-turut atau yang selainnya. Ya. Ini namanya nazar al-muallaq. Nazar al-muallaq. Ya. Kenapa dia menyebutkan takliknya? Sebabnya apa di sini? Taib. Nah, kalau yang seperti ini lazimahu al-wafa'u bihi maka wajib baginya untuk menunaikan nazarnya tersebut. Ya, nazar ketaatan ini tadi. Ya. Kalau yang satu tadi, kalau kita mau, nggak siapa yang mau mengulang nih? Nah, dari lima macam jenis nadar tadi. Hendak saya. Yang pertama, Al-awwal an-nadrul mutlak. Contohnya Nah, kalau seorang mengatakan lillahi alayya nadrun, aku bernadar karena Allah, kemudian stop. Konsekuensinya fayukhayyar baina fi'lihi. Taib. <laughs> Ya, kata Su'aib nadar mutlak ini ya boleh dipilih, boleh milih orangnya. Boleh dia melakukan nadarnya atau menebus dengan kafaratul yamin. Kalau dia milih nadarnya gimana kira-kira? Dia cuma bernadar, aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa Kemudian stop. Dia mau ngapain kira-kira? Nah, tak Baik. Yang sahih, yang benar Taib alaihi kafaratul yamin. tak? Yang kedua, hendak tauhid. Nadru al-lijad au awil ghadab. Contohnya Taip. Uh, eh, ini dulu uh, fungsinya dulu untuk apa? Kenapa kok ada najar al-ijad ini? Uh, takkid atau tahdid. Tahdid ya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ya. Taib. Lau waqa idza wujida syarat kaif? Kalau ada syaratnya tadi misalnya, kalau kamu ya, masih keluar malam juga. Nah, keluar malam anaknya. Ya, apa yang dia lakukan harus memenuhi nadarnya. Kayak yukhayyar yaitu baina fi'lihi wa kafaratul yamin. Ya, dia boleh memilih antara melakukan nadarnya tersebut, menunaikan nadarnya atau ya menembus dengan kafaratul yamin. الثالث من دار nadar al-mubah contohnya Aku bernadar pada Allah kalau aku hafal Al-Qur'an misalnya. ah pengen jalan-jalan sama bapak gitu nah. <laughs> Baik, ya. terus bagaimana harus dipenuhi nggak nadarnya harus dipenuhi harus dipenuhi atau bagaimana yukhayyar ya jadi boleh milih ya boleh milih antara memenuhi nadarnya atau atau menebus dengan kafaratu al-yamin. Nadar yang keempat, Sulaiman. Eh? Tadi kemana? Hmm. udah dua kali lu nggak datang, kangen tante sama antum. Sakit, Allah. Labak satu hurun insyaallah. Yang keempat apa nadar apa Sulaiman? Nadar maksiat. Misalnya apabila apa? Apa katanya? <laughs> Serem banget. Hah? Apabila aku membunuh orang, aku bernadar. Allahu Akbar. Bukan seperti itu. Nah, seperti apa Randy? Nazar maksiat contohnya. Aku bernadar untuk misalnya ya ya nanti kalau aku lulus aku bernadar untuk mabuk-mabukan misalnya. Seperti itu, Sulaiman. <laughs> Waduh, kok serem banget. Aku untuk membunuh orang. Ini gimana itu ya Allah? Terus bagaimana? Boleh dipenuhi nggak nadarnya? Tidak boleh, tapi harus bayar kafaratu al-yamin. Yang kelima, fadli. Nah, nadar at-tabarrur atau nadar Nama lainnya nazar tabarrur atau nazar at Ya, ketaatan. Terbagi menjadi berapa tadi nazar tabarrur? Hah? Jamal dua yaitu munajjas atau mutlak dan yang kedua muallaq. Munajjas seperti apa? nggak ada sebab misalnya dia mengatakan lillahi alayya nadrun an asuma salasati ayam misalnya salah atau salasata ayam ya aku bernadar karena Allah untuk berpuasa tiga hari kenapa ya nggak disebutin ya ya cuman dia ingin bernadar saja ini namanya munajas atau mutlak yang kedua yang mu'allak contohnya ya kalau eh, apa namanya kalau hafal 20 juz maka saya akan ya, puasa tiga hari misalnya ya itu mu'allak nama bagaimana kalau ada kalau bagaimana najar taat ini Hah? harus harus dilakukan ya harus dilakukan ya harus dilakukan. Asal hukumnya wajib untuk dia untuk melakukannya. Nah, kalau dia tidak melakukannya, oh ya terjatuh pada larangan. Tapi dia tetap eh, membayar kafarah nggak? Zahirnya bayar kafarah, wala alam. Taib, itu macam-macam nazar. Kita kembali kepada kitab tauhid kita. Nah. Ini kita masih bicara tentang fikihnya ahkam nazar. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala Babun minasyirki an-nadru li ghairillahi. Wa qaulul wa qaulullahi ta'ala yufuna bin nadri. Wa qawluhu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Taib. Di sini ada dua ayat dan satu hadis. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Insan ayat yang ketujuh. Ya. Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar mereka. Ya, mereka menunaikan nazar mereka Siapa mereka di sini? Ahlul jannah. Sebagai bentuk pujian terhadap terhadap siapa? Terhadap ahlul jannah. Ya, bahwasanya di antara amalan yang mereka adalah mereka yang lakukan adalah mereka menunaikan nazar mereka. Ya, jadi yang dipuji di sini adalah menunaikan nazarnya, itu nazar ketaatan tadi. Bukan nazarnya. Ya, harus diingat ya, bukan nazarnya yang dipuji. Bukan seorang itu bernazar apalagi kalau silohnya mu'allak seperti tadi. Ya, kalau anakku lulus, kalau aku demikian-demikian, seolah-olah dia mensyaratkan kepada Allah. Ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenuhi per, permintaan dia kecuali harus seperti itu caranya. Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhlu illa min bakhil. Tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Ya. Orang mau ngasih tapi ngasih syarat. Ya, ini kan kayak demikian kalau kita sama manusia. Ya kan? Ya. Sini tak bantu kamu, tapi gini-gini kasih syarat dulu. Bantu-bantu aja. Ya. Kita mau ibadah kepada Allah ibadah aja. Kenapa harus ngasih syarat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olah ya nazarnya itu bisa mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nazar la yaruddu Nazar tidak akan mengubah apapun. Ya, artinya lulusnya dia, sehatnya dia, sehatnya anak itu karena dia bernadar. Ya, bukan, sama sekali bukan. Ini harus dipahami. Tetapi kalau seorang itu sudah bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk memenuhi memenuhi nadarnya tersebut. Dan ini yang dipuji. Ya, dan ini yang dipuji. Yufuna bin nadri yutammimuna ma aujabu ala anfusihim minat ta'ati lillah. Yaitu mereka menyempurnakan apa yang mereka wajibkan kepada diri-diri mereka berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang kedua Wama anfaqtum min nafaqatin Baik. Au nadartum min nadrin fa Allah ya'lamu. Taib. Untuk yang kedua ini kita tunda sampai pertemuan berikutnya insya Allah. Ya. Tapi pada pelajaran ini, ya, pada pelajaran kali ini kita sudah menyebutkan macam-macam bentuk nadar. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa selesaikan uh, bab kita minasirki an-nadaru li ghairillahi ta'ala. Naqtafilahu nasbana qabihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.